idea hadis dari ahli bid'ah maka tidak boleh menuntut ilmu dari ahli bid'ah pula karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah taala inna hadha ilmu din fanzuru anna ta'khuduna sesungguhnya ilmu طريق رموا طريقا آخر jika engkau bertemu ahli bid'ah di satu jalan cari jalan lain khawatirkan apabila bertemu akan memberikan pengaruh walaupun dengan sekedar senyuman saja dan ini ma'ajar muslimin rahimahullah tidak diperbolehkan bahkan di antara mereka bukan saja mengatakan bolehnya mengambil ilmu diperbolehkan mengambil ilmu dari siapa saja walaupun dari syaitan. Nah, pakai dari juga bahwa Abu Hurairah menuntut ilmu dari syaitan. Syaitan yang mengajarkan dia ayat kursi untuk dibaca sifatnya Nah, maka ada Rasulullah yang memilah. Kita siapa yang akan memilah-milah? Yang akan membedakan antara santan yang baru ketika pemikiran-pemikiran tersebut masuk dalam keadaan kita tidak memiliki amin dengan mempelajari dari kuasanya maka ketika orang-orang yang ada di sekitar Umar mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah pemenangan yang dimaksud adalah tempat Makkah namun di sana ada penafsiran ada isyarat yang tidak diketahui oleh mereka dan dipahami oleh Ibn Abbas radhiyallahu oleh Umar bin Khattab. Kata bahwa turunnya bahwa ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Dan ini tidak dimampu oleh yang lainnya. Sehingga Umar bin Khattab pada zaman beliau Ibn Abbas itu sejajarkan dengan tokoh-tokoh kibar orang-orang yang mereka dahulu hadir dalam peristiwa Badar. Ibn Abbas dimasukkan dalam majelis mereka. Majelis masyayikh. Melanjutkan sumber enggak ucapkan bismillah apabila kamu hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa-apa yang ada di dekatmu. Lihat فقتل riwayat Rasulullah alaihi ketika beliau ditanya tentang masalah kapan terjadi kehancuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza buji'atil amanah." Idza buji'atil amanah. Apabila diterlantar Pernah kemuliaan bila mana? Kapankah amanah itu ditelantarkan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ida wustidal amru ila ghairi ahli qadar Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Tunggulah kehancuran. ke dalam punya latar belakang ahli dalam bidang Suruh mengerjakan mobil, dans kaum muslimin penting